وما 我们。 وَإِن لئن ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berhaji sambutan. Langsung tak menit. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ayaduhu zadadhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun al ayah Sadaqallahul azim. Kangge saklajengipun kawula ngaturaken panuwun dumateng panjenengan sedaya. Pramila enggal kemenggo monggo Gus Warid kanca-kanca diaturi terus bablas naik di atas pentas solawatnya. Mbok bilih saking kawula minangkani ingkang kagungan dalem. Saking kaulo sagutrah minongko wakil panitia pelaksana mbok bilih wonten kiranging aruh lungguh saha kupuh dumateng panjenengan pun, kaulo nyamun namung nyuwun ledhek ilining doyo segunging samudro pangasami. yang pangajap mugi-mugi niatan meniko saged dados niat ingkang ikhlas saking kaulo sedaya. Matur sembah nun karawan panjenengan. Mugi-mugi dadoso amal ingkang maslahah dunyan wa ukhron. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Uh, eh, Bapak Ibu, saudaraku, sahabat-sahabati semuanya. Niat datang ngaji bersama majelis taklim sabilut taubah wonten ing dalu menika mugi-mugi panjenengan ikhlas kawula ingkang badhe nambah-nambah nembahi berkahipun saking Allah wa taala kanthi karawan panjenengan idi balilah pangestu saking panjenengan ingkang tansah kawula antu-antu mbok pilih ing pangajab kawula amung suwun gunging samudra pangasami dumateng panjenengan mbok bilih wonten kirang tatas titis saha tetesipun anggen kawula matur pramila rangkaian menika mangke kawula pasrahaken dumateng grup mangke saged dipun aturaken niatan lan hajatipun wonten ing dalu menika saking kawula ing pangajab saking panitia wonten kekiranganipun Amung saged nyuwunaken Syekh Gunging Samudra Pangasami Pak Joko Sakutra. Inggih ugi nyun agunging samudro samudra pangesami Panjenan panjenengan samudayanipun. Mbok bilih wonten ing dalu menika panjenenganipun Bapak Sujoko sak keluarga wonten ing dalu menika mugi-mugi tansah berkah anggenipun bangun bali somah saketo tambah-tambah Berkah berkahing Allah Subhanahu Lan matur sembah nuwun sangat. Matur sembah nuwun sanget wonten ing dalu menika kanca-kanca sampun sedya. Inggih menika jamaah sholawat saking lu Taubah. Matur sembah nuwun Gus, rawuhipun sedayanipun. Cekap semanten saking kawula, mbok bilih wonten wijang wijiling wicara cawing parma sastra nyuwun ledok ilining doyo nyuwun kang sopetan pasami billahi taufik balidayah ihdina siratal mustaqim Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula pasrahkan monggo Gus. Tis cik satu dua dicoba tis cik tik cik satu moro seneng profesional audio cik tis satu dua dicoba cik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang semangat kalau saya bilang ST bilangnya nggak sepele tangannya diangkat semuanya yang tinggi. Ini karena kita live ya. Coba ST Kurang kompak yang cewek-cewek, yang angkat tinggi-tinggi. Saya doakan suaminya gagah perkasa, soleh. Coba, Esther. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir di kota Blitar tercinta dalam rangka tasakuran kelulusan putra putra dari uh, Sohibul Bed yaitu Muhammad Rizko Saputra Ahmad Rizki Ramadan ini lulus dari Pondok Maknu. Dan juga ulang tahun pernikahan orang tua yaitu Bapak Mukaji dan Ibu Siti yang ke-53. Mudah-mudahan sakinah, mawadah dan warahmah. Amin amin ya robbal. Dan juga ini haul dari Bapak Kartono sekalian, orang tua Bapak Sujoko dan Haji Rohmat sekalian, ini nenek kakek dan juga Haji Parto Jani sekalian, nenek dan kakek. Semoga ini mendapatkan kenikmatan di alam kubur dan mendapatkan janahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal dan kali ini bareng-bareng bersama Hadroh Pusat yang lagi viral 2023. Dan digandrungi kaum hawa di seluruh Nusantara. Dan kami sudah bawa adalah paket komplit seperti ayam geprek. Nah, ini Gus Farid yang beberapa konser tidak bisa ikut karena jobnya meningkat. Dan Gus Farid ini sedang mencari jodoh mudah-mudahan di sini ada wanita yang mau. Yang mau sama Gus Farid angkat tangan. Kok ya keh kayaan. Dan di samping saya juga ini adalah Ustadz Danu di TPI. Ustadz dan ini adalah Mr. Blonceng. Dan Gus Farid di sampingnya. Dan inilah yang lagi diminati kaum janda di seluruh Nusantara. Bador. Dan di sebelah sana saya bawa pakai kacamata. Pengen masuk surga adalah Mbak e. Dan yang paling ujung adalah Ilham. Yang punya hotel di mana? rotok rono, rotok rono, rotok rono. Kini ada danu isin danu. Eh, tak rotok ini aku ndelik. tak rotok rono. Oke, oke. Sekarang untuk itu kita dengarkan dulu ucapan berikut ini. Keluarga besar Majelis Taklim di Utama mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaranya pengajian dan selawat dalam ratan asalkan keluarga Bapak Sujoko dan Haul. Semoga almarhum diberikan kesempatan dalam gogol Boleh berikan tepuk tangan buat Hadro SC Rasa Mane. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita akan senang bersama, bersolawatan bersama dengan hadroh pusat tentunya. Dan kita sudah tidak sabar ingin mendengar suara khas dari Gus Farid. Gus Badol, Gus Danu, Mboe. Ya, ini adalah Mboe dari hadroh kita bersama. Untuk itu silahkan yang masih ada di luar langsung masuk yang tidak dapat masuk langsung keluar. Untuk itu kita dengarkan inilah opening khas dari Hatra Pusat ST Rasepele. Selamat datang para hadirin jamaah Sabilu Taubah yang berbahagia. Acara akan segera dimulai. Jamaah dimohon tenang pada saat acara berlangsung. All crew standby. Audio standby. standby akan segera dimulai dalam hitungan. Five, four, three, two, one, go! Mari kita sambut bersama-sama Hadroh Pusat dari Majelis Taklim Sabinu Taubah. Berikan semangat dan tepuk tangan buat Atro Pusat Ester Sembeleng. وقرأ قلب الله

Hasta

him Allah. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام شيء الله لهم الفاتحة وإلى حضر حبيبنا والشفينا وقرة عن سيدنا محمد عبد الله Walaupun hati sudah jadi, sudah jadi, hati lo gak percaya ini bukti, sudah jadi, kalau tidak sudah jadi, mau nabi, mau lagi usah ini langsung fadilah, Wabil khusus pun Bapak Sujoko lan keluarganipun yang ingkang sampun sumari Allahumma firlahum lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Al-Fatihah. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد أسرى ببدر في القول أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صدق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منتقا وأصداق ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد